Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore yang berbahagia ini menjelang petang. Allah perjumpakan kita di dalam satu majelis yang dikatakan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasuhu bainahum illa ghasyatuhum rahmah wa sumul malaika wa nazalat alaihimus musakina wa dhakarahumullahu fi man 'indah satu majelis yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhimpun di sana membaca ayat Allah dan mengkajinya hingga Allah mencurahkan rahmat kepada mereka. Rahmat Allah yang luas, rahmat Allah yang agung, cinta dan kasih sayangnya yang amat sangat berharga. Bapak Ibu bisa bayangkan Nabi pernah menyampaikan tentang rahmat Allah itu bahwa rahmat Allah itu ada seratus bagian. Yang satu bagian dari rahmat Allah itu melekat dengan sifatnya Ar-Rahman yang maha pengasih dan kasihnya tidak memilih duri diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia sejak awal penciptaan sampai akhirnya maka cinta Allah, rahmat Allah yang satu bagian itu mencukupi untuk memberi rizki semua makhluk untuk membuat mereka saling menyayangi untuk membuat seekor induk tidak menginjak anaknya untuk membuat seorang ibu mengasihi putra putrinya untuk membuat seorang ayah rela bertelur peluh membuat seorang ayah rela membanting tulang, memeras keringat kaki jadi kepala, kepala jadi kaki demi menjemput penghidupan untuk keluarganya. Cukup dari awal zaman sampai akhirnya untuk semua makhluk bukan cuma manusia satu bagian dari rahmat Allah itu sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala menyimpan 99 bagian dari rahmatnya itu melekat dengan sifatnya ar-rahim yang maha penyayang dan 99 bagian itu hanya dikaruniakan oleh Allah kepada orang-orang yang taat kepadanya beriman kepadanya yang bertakwa kepadanya. Alangkah indahnya bahwa kita menyadari bermajlis seperti ini membukakan rahmat itu supaya tercurah-curah kepada kita di dunia maupun di akhirat. Lalu kata Nabi, orang-orang yang berhimpun bermajelis mengkaji ayat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka naungan sayap-sayap para malaikatnya kita sudah membaca di surah Fatir tadi tuntun bahwa malaikat itu lu hatin masna wasula sawaruba. Malaikat itu punya sayap-sayap. Ada yang dua, ada yang tiga, ada yang empat, ada yang jauh lebih banyak daripada itu. Dan satu lewat sahih dari Imam Ahmad rahimahullah taala yang sampai kepada kita Rasulullah bersabda Jibril alaihissalam menampakkan dirinya kepadaku dan aku melihat dia memiliki tujuh ratus sayap yang dibentangkan masing-masingnya menutupi ufuk timur dan barat kesemuanya. Malaikat-malaikat itu memiliki sayap dan mereka menaungkan sayapnya dengan penuh cinta, dengan penuh kasih, dengan penuh mesra kepada orang-orang yang mau berhimpun, bermajelis, membaca ayat Allah, mengkajinya, dan mereka bukan sekedar menangkupkan sayap-sayap itu kepada mereka sebagai tanda cinta tetapi lisan mereka yang bertasbih lisan mereka yang berpikir lisan mereka yang tidak pernah mendurhakai Allah itu kemudian melantunkan permohonan ya Allah ampuni orang-orang ini ya Allah sayangi orang-orang ini ya Allah karuniakan sejahtera salam damai bagi mereka dunia maupun akhir malaikat menahunkan sayap dan mendoakan kita yang ketiga karunia bagi majelis majelis indah ini adalah bahwa sayang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hatinya as-sakinah, ketentraman. Semakin orang menggali ilmu maka akan kemudian dia semakin tenang. Semakin orang kemudian dengan ilmu itu mengingati Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari nanti di mana tidak ada ketenangan dan naungan kecuali ketenangan dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, Orang-orang yang ahli bermajelis, membaca ayat Allah, mengkaji di antara mereka ini akan beroleh ketentraman itu. Ketika semua orang panik, ketika semua orang bingung, ketika semua orang takut, ketika semua orang tidak tahu apa yang harus dilakukan, ketika semua orang berada di dalam sebuah guncangan-guncangan yang guncangan itu tidak dapat disembuhkan oleh apapun kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala maka tenanglah orang-orang beriman itu. Mereka siap menyongsong pengadilan Allah. Mereka siap menerima buku catatan amal dari tangan kanan mereka. Mereka siap menyeberangi jembatan seratan mustaqim yang membentang di atas jahanam. Mereka siap untuk memasuki surga Allah dan disambut dengan penuh keridhaan. Karena ketenteraman yang diberikan oleh Allah dalam majelis-majelis kita ini. Dan yang terakhir adalah Nabi mengatakan, "Wa dzakarahumullahu fi man Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bermajlis ilmu, bermajlis zikir, berhimpun membaca ayat Allah dan mengkajinya, Allah akan karuniakan kepada mereka zikruhu. Allah akan karuniakan kepada mereka pengingatannya Allah. Karena kita mengingat Allah dalam sebuah majelis, Allah mengingat kita di dalam majelis yang lebih agung, lebih mulia. Ini seperti firmannya dalam diskusi di mana hambaku, hambaku itu kalau dia kemudian mendekatkan diri kepadaku, maka aku pun mendekat kepadanya. Jika dia mendekat kepadaku, Sejengkal aku mendekat padanya sahasa. Jika dia mendekat kepadaku sahasa, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, aku menyambutnya dengan berlari-lari. Jika dia mengingatku, hambaku mengingatku dalam sebuah kumpulan, aku ingat dia dalam kumpulan yang lebih baik. Jika dia mengingatku dalam kesendiriannya, aku ingat dia di dalam diriku maka orang yang berhimpun dalam majlis seperti ini Allah Subhanahu wa taala sebut-sebut mereka namanya satu persatu dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya kesemuanya semoga setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini adalah langkah yang juga membuat kita semakin dekat kepada pintu-pintu rito dan surga Allah semoga majelis kita ini adalah taman di antara taman-taman surga yang diturunkan oleh Allah ke buminya. Dan semoga kita senantiasa sekolah di dalam memenuhi apa yang menjadi hak ilmu terhadap kita. Bapak dan rahmat Allah, mobil khusus yang kami hormati Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Inggris Bapak Hamzah Taib serta keluarga juga eh, Bapak Fauzi Ketua dari pengajian masyarakat Indonesia di London Raya dan sekitarnya serta hadirin hadirin sekalian yang kami hormati, semoga senantiasa dalam naungan rahmat Allah Subhanahu taala. Pada kesempatan sore hari ini izinkan kami untuk berbincang dengan Bapak Ibu sekalian. Bukan karena kami lebih tahu, bukan karena kami lebih mulia, bukan karena kami lebih banyak mengamalkan, tetapi sekedar sebuah kewajiban di antara kita untuk tawasobil bil tawasobil sabar untuk kita saling memberikan wasiat tentang kebenaran itu, tentang kesabaran itu supaya kita menjadi orang-orang yang setelah beriman dan beramal saling maka tidak akan pernah rugi selama-lamanya. Allah berfirman di dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya ayyuhalladzina amanu hai orang-orang yang beriman la tulhikum jangan pernah sampai membuat kalian lalai amwalukum harta-harta yang kalian miliki wala auladukum dan juga jangan sampai membuat kalian lalai anak-anak kalian itu, keluarga kalian itu. Alikrillahi dari mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau Allah dan barang siapa berbuat sedemikian, berbuat lalai dari mengingati Allah karena tersebab oleh harta maupun keluarganya. Faulaika khasir maka sungguh benar-benar dia adalah termasuk orang-orang yang rugi. Satu pengingat yang indah yang diberikan oleh Allah dengan panggilan yang begitu mesra ya ayyuhalladzina amanu hai orang yang beriman orang-orang yang yakin dan percaya yang kemudian memahami betul-betul bahwa Allah adalah Tuhan Muhammad adalah nabinya Al-Quran adalah kitabnya Wahai orang-orang yang telah beriman itu. Wahai orang-orang yang telah meyakini itu. Latun hikum jangan sampai membuat kalian lalai. amwalu Harta-harta kalian. Di dalam ayat ini Allah menyebut sumber kelalaian yang paling banyak menjerumuskan manusia diletakkan oleh Allah di dalam kalimatnya yang mulia. amwalu harta-harta kalian itu yang membuat banyak manusia terlalaikan. Betapa Al-Quran membentangkan contoh kepada kita tentang orang-orang yang dilalaikan oleh harta, tentang orang-orang yang ketika melihat kebunnya tumbuh subur, begitu ranum-ranum buahnya, semerbak harum bau bungaannya, mengalir gemericik sungai-sungainya yang ada di antara tanaman-tanaman kurma, anggur, zaitun, teh, dan segala macam yang indah itu. Lalu mereka terlalaikan dari mengingat Allah. Mereka terlalaikan oleh indahnya kebun-kebun mereka. Lalu Al-Quran memapar lagi tentang kelalaian orang-orang ketika melihat betapa kemilaunya emas dan perak. Betapa kemudian bersinar-sinarnya, bercahayanya berbagai macam benda keindahan yang mereka kumpulkan. Lalu Al-Quran memapar kepada kita betapa banyaknya orang lalai karena kemudian adanya perniagaan yang menghasilkan keuntungan-keuntungan besar bagi mereka. Maka pencaharian pekerjaan yang memberikan kepada mereka sumber pendapatan yang tinggi banyak Al-Quran memampar tentang itu semua. Jangan sampai wahai orang-orang beriman membuat kalian lalai Apa harta kalian itu. Sumber kelalaian yang paling sering menjatuhkan manusia. Ketika tersilau kita. Seperti yang dialami oleh orang yang namanya menjadi satu keabadian tentang harta yang ditemukan di dalam tanah. Karun namanya. Inna karun namin karun Musa kata Allah Sesungguhnya karun itu termasuk di antara kaum Musa Lalu Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepadanya sebuah jalan penghidupan yang begitu baiknya Mengalir rizki berlipat ruah mengalir si berita ruah, tumpah ke dalam dirinya sampai perbedaan hartanya itu kuncinya saja tidak bisa dibawa kecuali oleh orang-orang yang perkasa di antara kaumnya. Maka berbangga bersombonglah dia merasa memiliki kelebihan besar di antara semua umat Musa. Dengan dipandu, dengan bermegah dia berjalan. Dengan begitu anggunnya dia memamerkan kekayaan dalam yang parah besar maka orang mengatakan la tafrah innallaha la yuhibbul farihin hai Qarun jangan kamu berbangga-bangga berakwa-akwa Allah tidak suka pada yang demikian tetapi kata Qarun sesungguhnya semua yang kudapatkan ini itu karena ilmu yang ada padaku harta itu membuat dia merasa ilmunya lebih tinggi membuat dia merasa keterampilannya lebih bagus membuat dia merasa kepandaiannya tidak terbanding. Lalu betapa mudah Allah cabut itu semua dalam waktu yang amat singkat, dalam waktu yang amat ringkas, habis semuanya ditelan bumi. Natuhikum amwalukum, apa yang membuat kalian kemudian begitu mengandungi harta-harta itu, padahal kalian kumpulkan, kalian luar biasa banyaknya kalian himpun-himpun tetapi sebenarnya tidak ada sedikit pun yang kemudian akan kalian bawa ke dalam tubuh kalian. Saya terenyuh membaca karya Leo Tolstoy yang berjudul Berapakah tanah yang dibutuhkan oleh seorang manusia? Tolstoy bercerita tentang yang memiliki tanah yang amat luas. Lalu ada seorang rakyatnya yang kemudian mengatakan kepada sang raja, Tuanku raja, aku dengan anda seperti bumi dengan langit. Tuanku diberi anugerah dengan begitu banyaknya kekayaan, sementara aku begitu miskin. Apakah Tuanku mau berbagi dengan rakyat sepertiku? Rasa raja mengatakan, aku bukan hanya akan berbagi denganmu, aku akan berbagi dengan banyak orang yang memang meminta kepadaku. Silahkan, siapa yang jadi teman? Lalu dia pun mengajak teman-temannya menghadap sana. Ini tuan, ini tuan. Teman-temannya akan mendampingiku untuk mendapatkan bagian dari Tuhan. Maka kata sang raja, baik silahkan kalian sekarang berjalanlah semampu kalian. Ini semuanya adalah tanahku dan sepanjang apa kalian mampu berjalan, ambil yang bisa kalian tandai batas-batasnya. Sepanjang apa kalian mampu berjalan, ambil yang bisa kalian tandai batas-batasnya. Terserah, tidak terbatas kalian mau ambil seberapa banyak. Maka ada di antara mereka yang kemudian dengan bijak jalan gitu ya. Ah sudah ini cukup sekarangan gitu ya. Ada yang terus berjalan semakin jauh semakin jauh akhirnya kelelahan, kelelahan. Dan termasuk orang yang meminta ini kemudian berjalan amat sangat jauh dengan begitu yang dia merasa aku bisa mendapatkan semua tanah harga ini. Dia berkeliling kemudian dengan membawa eh, tanda-tanda uh, tanda patok pembatas dia pasang, dia pasang terus dia berjalan, dia berjalan, dia berjalan sampai akhirnya kemudian dia kelelahan lupa makan, lupa minum, lupa beristirahat, matilah dia. Lalu sang raja kemudian menggali sebuah lubang dengan ukuran satu kali dua meter. Dan dia kemudian bertanya dengan satir, sebenarnya berapa luas tanah yang dibutuhkan oleh manusia? Cerita ini, Cerita yang ditetapkan oleh Palestina ini. Mengingatkan kita kepada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia itu jika dia berturut kepada hawa nafsunya, maka tidak akan pernah dicapainya kepuasan. Kalau dia memiliki satu lembah penuh dengan emas, maka dia pasti menginginkan lembah yang lain lagi. Dan itu juga mengingatkan kita kepada apa yang tertulis dalam Tripitaka. Mohon maaf, saya mengutip kitab zaman lampau. Siddhartha Gautama juga pernah mengatakan, kalau seseorang memiliki satu gunung, terbuat dari emas, pasti dia menginginkan gunung yang lain. Redaksinya saja yang berbeda, pesannya sama. Rasulullah mengatakan lembah, Siddhartha mengatakan gunung. Alangkah agungnya. Pesan itulah terhikum amwalukum. Jangan sampai harta kalian itu melalaikan kalian. Dari mengingat Allah Subhanahu wa Karena kalau kita lalai karena sebab harta kita sementara sebenarnya Allah Subhanahu wa taala begitu mengendaki kebaikan bagi diri kita. Allah akan cabut yang membuat kita lalai itu. Inilah para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada Ayyub alaihissalam. Di dalam surah Salat Allah menceritakan Ketika Ayub kemudian dalam waktu yang amat singkat kehilangan segala yang dimiliki, ladang-ladangnya yang subur tiba-tiba diserang paceklik hancur, tak bersisa padanya. Hewan-hewan ternaknya mati terkena wabah. Anak-anaknya meninggal satu demi satu dengan mengenaskan karena penyakit yang aneh. Dan dia sendiri, dirinya sendiri, Ayub alaihissalam Tiba-tiba dia dilanda gatal lalu ketika gatal itu menyerang, dia garuk, dia garuk. Dan terkelupaslah daging serta kulitnya tampak ke Bersin dia, darah yang menghambur keluar bukan udara. Dalam keadaan yang sangat payah itu, dia mengadu kepada Allah, Rabbi, ini masanya syaitan, berus dua adab. Ya Allah, dipenuhi oleh syaitan dengan kepayahan dan siksa. Kepayahan adalah apa yang menimpa badannya dari penyakit itu, sedangkan siksa adalah betapa pedih perih hatinya kehilangan segala yang dicintainya. Tetapi yang hebat dari Ayub alaihissalam adalah betapa dia mengingati Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa tanpa pernah putus dengan ketika itu dia mengatakan Ya Rabbi, sisakan untukku hati dan lisanku supaya tetap bisa berpikir mengingatmu. Kalau seluruh tubuhku terkena penyakit ya Rabbi, maka sisakan sehat dua hal ini, hati dan lisanku, supaya aku tetap bisa berpikir mengingatmu. Seakan Allah yang kontras di dalam surah itu, di ayat yang bersambung-sambung, Sebelum bercerita tentang Ayub, dia kemudian betapa tabahnya, betapa sabarnya dia di dalam keadaan musibah-musibah yang menimpa beruntun. Allah pasang di sebelumnya kisah tentang Sulaiman alaihissalam seorang yang kemudian berlimpah ruah baginya kenikmatan kekuasaan, kemaharajaan. Tidak ada makhluk di muka bumi yang pernah lebih berkuasa daripada Sulaiman karena yang taat kepadanya bukan cuma manusia. Yang taat kepadanya ada angin pun taat. Ada jin pun taat. Ada hewan-hewan pun taat. Burung-burung pun taat. Semuanya. Tetapi dia kemudian mengingat Allah juga. Dia berkata, Hada min fadli rabbi yabluwani a'ashkuru Ini semua ya Allah sambil berkaca-kaca bertanya, Hanya ujian dari mula ya Allah untuk menguji aku. Apakah aku akan bersyukur atau aku akan ingkar kepadamu? Karena kekuasaan yang begitu besar yang tergenggam olehku. Karena kemudian kebahagiaan yang begitu luas yang ada di dalam kekuasaanku itu. Mereka berdua dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang tidak pernah dilalaikan dari Allah oleh hartanya. Sulaiman Nikmat abdu innahu Allah. Dia adalah sebaik bahwa hamba kata Allah, dia betul-betul taat kepada Tuhan. Ayuh, nikmat abdu innahu Allah. Dia betul-betul sebaik-baik hamba dan dia akan patuh kepada Allah SWT. Kisah di dalam surah saat ini Kata Imam Ibn Kathir di dalam tafsirnya seakan-akan digambarkan kepada kita dengan dua orang yang paling kontras ujiannya sepanjang zaman. Sulaiman yang berlimpah karunia, yang berlimpah kenikmatan, yang berlimpah kemarajaan dengan Ayub yang kehilangan segalanya. Seakan-akan dipasang berjajar oleh Allah untuk memberitahu kita, wahai hambaku semuanya, aku belum pernah menimpakan ujian yang lebih berat daripada kedua orang ini dalam soal harta. Untuk Sulaiman berlimpahnya, untuk Ayub berkurangnya maka kita di dalam ujian-ujian itu berada di antara kedua orang ini. Tidak mungkin melebihi ujian itu yang diterima oleh suami dan tidak mungkin ujian itu lebih parah daripada yang diterima oleh ayah Ada orang bertanya kepada Imam Sufyan As-Sawi, Wahai Imam, siapakah yang lebih baik? Orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Kata Imam Sufyan, tidakkah kau membaca surah sadat Loh, ada apa di surah Sa'ad? Di surah Sa'ad itu, pujian Allah untuk Sulaiman sama dengan pujian Allah untuk Ayub. Nikmat abdu, innahu awal, Sebaik-baik hamba ia amat taat kepada Tuhannya. Maka ujian dalam perkara harta ini, di dalam kehidupan kita sebenarnya niscaya pasti terjadi, pasti datang. Sebab Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Allah bersumpah untuk menguji kita dengan kehilangan-kehilangan. Sumpah bukan sekedar janji, bukan sekedar pemberitahuan, bukan sekedar pengumuman. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wa naqsin minal amwal wal anfus wa samarat wa syir sabirin. La tulhum amwalukum kata Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah membuat kalian layak harta kalian itu. Jadilah seperti Sulaiman yang mengatakan ini, Ya Allah adalah karuniamu untuk menguji aku, aku syukur atau kufur. Jadilah seperti Ayub yang mengatakan, Ya Allah, sisakan untuk kulisan dan hatiku, supaya tetap dapat berpikir kepada. Alangkah mudah kita berbangga, padahal kita tidak sebaik Sulaiman. Alangkah mudah kita bersedih, padahal kita tidak seberat Ayub ujiannya. Allah pasang keduanya sebagai penanda bagi kita. Allah memang pasti akan menguji bahwa di sana ada ujian yang diberikan Allah soal harta kita itu berkurang, harta kita itu menyempit, rezeki kita itu tidak sesuai keinginan kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan setiap kebaikan yang ada di situ, setiap kemudahan yang ada di situ, setiap keindahan yang ada di situ. Karena bagi orang beriman, Azza wa Jalla mengatakan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis yang sahih kata Nabi idza habballahu qauman ibtalahum kalau Allah mencinta satu kaum Allah timpakan bencana kepada mereka bagi orang beriman bencana itu tanda cinta maka betapa kemudian ketika itu saya marah besar ketika ada orang-orang yang menghubungkan jam-jam waktu bencana di Indonesia dengan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Apa hubungannya angka jam 18 lebih 15 dengan surah 18 ayat 15? Kalau itu kemudian terhubung, maka jumlah ayat Quran itu surahnya paling banyak 24 bu. Karena jam paling banyak 24, berarti yang punya makna cuma sampai jam 24. Paling banyak ayatnya sampai 60. Gak ada hubungannya. Justru Allah memberikan kepada kita musibah-musibah karena cinta. Pada umat sebelum kita, musibah itu tanda murka. Ya. Tetapi Allah sudah menjanjikan kepada umat Muhammad, justru musibah pada umat Muhammad adalah tanda cinta. Berbeda dengan dulu. Tapi kan musibahnya sama beda. Kalau yang namanya musibah dari Allah kalau itu hukuman, itu pasti bisa milih. Maksudnya bisa milih yang beriman suruh naik kapal yang tidak beriman ditenggelamkan. Itu namanya hukuman. Kenapa? bila Di kaum Ayub, di kaum Lut, di kaum Saleh, kaum Nabi Hud, semuanya yang beriman selamat. Karena yang namanya hukuman kalau dari Allah milih. tetap pada umat Muhammad, oh nggak pilih-pilih. Dari yang salah sampai yang salah, semuanya kena. Dari yang beramal salah sampai beramal salah, dari yang rusak Siapa yang baik semuanya kena. Karena nggak milih itu berarti bukan hukuman. Cinta, tanda cinta. Tanda cinta untuk yang wafat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka derajat syuhada di Aceh, di Padang, di Jogja dengan gempa, dengan berbagai macam kejadian di Indonesia. Cinta. Kalau Allah cinta pada sekaum Allah kemudian berikan kepada mereka balak ujian. Karena jangankan kok yang sebesar itu, tertusuk duri saja Allah tuliskan bagi seorang mukmin tertusuk duri kemudian dia sabar, apa kata Allah? Naik derajatnya di surga, terhapus segala dosa-dosa. Tertusuk duri. Juga di dalam pekerjaan-pekerjaannya, jangankan kok ditipu orang sampai sekian miliar, kehilangan sebulir biji padi di sawahnya, karena dimakan burung oleh Allah ditulis sebagai kebaikan tinggi derajatnya kemudian terhapus dosa. kalau Allah cinta kepada satu kaum Allah beri ujian kepada mereka. Dalam soal harta inilah tulhikum jangan sampai melalaikan karena justru dia adalah cara Allah memberi ujian kepada kita. Masya Allah setiap yang datang kepada kita adalah karunia dari Allah. Kita melihatnya dengan penuh rasa syukur Ya Allah Jangan harta kalian itu menjadikan kalian, kalian lalai Karena memang harta dibikin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagai jalan untuk menguji Dunia ini kendaraan Kata Ibnu Taimiyah Kalau kau menaikinya Kau sampai ke tujuan Tapi kalau dia yang menaikimu Hancur badan dan kehormatan Dunia itu kendaraan. Kalau kamu yang menaikinya, kamu sampai tujuan. Tapi kalau dia yang menaikimu, hancur badan kendaraan. Dunia ini kata Ibnu Qayyim adalah bayang-bayang. Dunia itu bayang-bayang. Kamu kejar bagaimanapun juga kamu tidak akan bisa menangkapnya. Tapi kalau kamu berbalik badan, dia tidak punya pilihan selain mengikutimu. Kenapa? Karena dia bayang-bayang. Dunia itu bayang-bayang. Kalau kamu kejar, kamu tidak akan pernah bisa menangkapnya. Tapi kalau kamu berbalik badan, maka dia tidak punya pilihan selain mengikuti bagi orang yang kemudian tawajuhnya adalah arahnya, hidupnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Betapa merayu-rayunya dunia kepadanya. Dan jangan sampai kita keliru Ada seorang datang kepada Sayyidina Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala Seorang ulama tabi'in Dia dengan bangga mengatakan begini Imam, saya kemarin melakukan dosa loh Kata dia tapi ternyata hari ini saya malah dapat order besar, bisnis saya untung besar. Ternyata dosa itu tidak mempengaruhi rezeki. Saya berdosa juga, nyatanya tetap kaya. Saya bermaksiat juga, nyatanya tetap kaya. Kata Imam Hasan Al-Basri pertanyaannya sederhana. Maaf saudara, tadi malam apakah engkau qiyamul lail? Tadi malam apakah engkau salat malam? Kata orang itu enggak. Maka kata Hasan Al-Basri, demikianlah saudara, hukuman dari Allah kalau Allah sudah membenci, kalau Allah sudah tidak suka, kalau Allah kemudian kamu durhakai, Allah menghukum bukan dengan mencabut kekayaanmu, dengan mencabut bisnismu, dengan mencabut apa-apa yang menjadi hak milikmu, bukan Hukuman dari Allah adalah dia mencabut kemesraannya dengan kau tidak lagi mampu sholat malam, kau tidak lagi mampu berpuasa, kau tidak lagi mampu bersedekah, kau tidak lagi mampu melakukan kebajikan. Itu hukuman yang paling parah. Jadi kalau Allah kemudian benci kepada kita, tandanya bukan dengan tiba-tiba kita dimiskinkan, Semua kekayaan ini tidak ada yang di sisi Allah. Tidak sampai sayap nyamuk pun berharga di sisi Allah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menghukum kita itu, hukuman dari Allah kalau kita berdosa kepadanya bukan bukan dengan dicabut harta kita, tetapi dengan dicabut kemesraan Allah dengan kita. Kita nggak lagi bisa salat malam dengan khusyuk. Kita nggak lagi menikmati zikrullah. Kita lalai. Kita tidak lagi kuat bersedekah banyak kita kemudian menjadi bakhil, kita kemudian tidak lagi mampu melakukan ketaatan-ketaatan. Itu hukuman hukuman berat. Orang yang di dunia tidak bisa lagi melaksanakan ketaatan, tidak lagi bisa berbesar dengan Allah, itu dia terhukum hukuman yang sangat berat. Telah tuhikum membuat Maka Allah berpesan Jangan harta kalian Membuat kalian lalai oleh orang-orang beriman Wala auladukum Dan yang kedua Jangan juga anak-anak kalian Keluarga kalian Allah amanahkan kepada kita Anak pertama Sebagai nikmat yang harus disyukuri. Maka jalan supaya anak kita menjadi kita tidak terputus pahalanya dengan adanya dia karena dia salah mendoakan kita menjadi kebanggaan kita menjadi kemuliaan bagi kita di akhirat yang Masya Allah Bapak Ibu dirahmati Allah Ada satu hadis menyebutkan Rasulullah SAW bersabda Ada orang tua, orang tua, bapak dan ibu yang di akhirat itu Dia setiap hari terheran-heran Kenapa? Setiap hari sedang menikmati surga Allah Tiba-tiba kemudian mengulur tangga yang sangat indahnya Lalu dikatakan kepada mereka Naiklah kalian Lalu mereka bertanya Naik ini karena apa? Ini kok kami dinaikkan ini ada apa? Kalian naik ke surga yang lebih tinggi derajatnya Sebab anak kalian mendoakan kalian hari ini karena doa anak saja naik derajat di surga. Alangkah indahnya kalau menjadi seperti itu. Caranya pertama-tama adalah dengan mencuri mereka ketika mereka hadir kepada kita. Tidak mudah. Banyak orang yang tidak mudah untuk mendapatkan keturunan. Betapa lama Ibrahim menanti, betapa lama Zakaria menghibah-hibah kepada Allah dikaruniakan keturunan. Betapa kemudian sedih hati Aisyah tidak pernah punya putra sepanjang hidupnya syukur. Dan ungkapkan rasa syukur itu di hadapannya. Ya Allah, nak, betapa Bapak bersyukur punya anak seperti dirimu. nah Ungkapkan rasa syukur itu. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahmatullah ta'ala, seorang yang kemudian amat mensyukuri kehadiran putranya Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz. Jadi Abdul Malik bin Umar ini seorang yang kemudian ketika ayahnya diangkat jadi presiden, bukan cuma presiden. Khalifah Agar ini Daerah kekuasaan yang dikepalai oleh Umar bin Abdul Aziz kalau dikonversi sekarang itu 24 negara membentang dari Maroko sampai Afghanistan, membentang dari Armenia dan Azerbaijan sampai ke Yaman dan bahkan Sudan. Ketika satu hari ayahnya diangkat menjadi presiden karena pilihan semua orang bersepakat didukung oleh para ulama menggantikan pamannya itu Sulaiman bin Abdul Malik. Maka Umar bin Abdul Aziz kemudian mengurus pemakaman presiden yang baru wafat Sulaiman bin Abdul Malik. Selesai. Dia kemudian pulang ke rumah hendak beristirahat. Apa kata anaknya? Ayah bangun ayah. Nah, ayahmu mau istirahat sejenak, lelah sekali sejak tadi. Ayah, ayah ada yang tidak bisa menunggu hak-hak rakyat yang terdolimi pejabat-pejabat yang kejam yang belum kemudian diganti dengan yang lebih baik rakyat menunggu keputusanmu hari ini juga nak tidak bisakah ayahmu istirahat dan bisa kulakukan itu besok kata sang anak apakah ayah bisa menjamin ayah masih punya umur sampai besok pagi lalu ayah akan melaksanakan besok pagi kata Umar bin Abdul Aziz Allahu Akbar dia bangun segala puji bagi Allah yang mengaruniakan kepadaku seorang anak yang saleh yang meluruskanku ketika aku keliru yang mengingatkanku ketika aku lari lalu hari itu juga Umar Abdul Aziz langsung bertugas tanpa henti dan itu terjadi sepanjang umur beliau nyaris tanpa istirahat sampai badan itu keropos tidak kuat menahan gejolak kerja yang kemudian dituntutkan oleh jiwanya hanya dua setengah tahun dia memerintah tapi kejayaan kaum muslimin indahnya terceritakan sampai sekarang. Kalau seorang anak yang disyukuri, nah alangkah bersyukur ayah punya anak yang bisa mengingatkan seperti ini. Nah alangkah bersyukur ayah diperuniakan seorang anak seperti kau. Syukur. Anak, kalau kita tidak ingin terlalu oleh anak, sikapi pertama-tama dia sebagai nikmat yang harus disyukuri. Yang kedua, seorang anak berarti amanah titipan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dititipi suatu barang, itu mengembalikannya minimal sama. Kalau kita dititipi suatu barang, mengembalikannya kepada pemiliknya minimal sama atau kalau bisa lebih. Maka kalau kita dititip oleh Allah anak minimal kembali sama dengan ketika dia dititip oleh Allah fitrah suci bersih muslim tidak bernoda, tidak berdosa. Itu yang harus dikembalikan kepada Allah. Harus kita didikan kepada dia ada akidah yang benar, mengenalkan Allah kepadanya. Ini amanah. Karena nanti akan dikembalikan dan minimal sama, bersih, suci dan noda. Yang ketiga, anak itu berarti ujian persis seperti dikatakan ayat ini anakku. dan jangan sampai anak kalian juga menjadi sumber bagi kalian untuk lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang mulia yang jatuh nama karena anaknya, tetapi bukan itu intinya. Jika Allah berkenan, Allah selamatkan mudah saja. Jika dia memang telah berupaya sebesar-besarnya, maka insya Allah dia terlepas dari tanggung jawab berat di akhirat. Tetapi kalau dia kemudian terlalu karena anaknya, jatuh pada dosa-dosa karena anaknya, karena anak yang tidak dijelaskan tentang betapa pentingnya soal halal dan haram, maka tuntutan-tuntutan sang anak begitu tinggi lalu mengatakan kepada ayahnya harus diberi ini, harus diberi itu. Lalu sang ayah pun menabrak juga yang halal dan haram itu. Karena seorang anak yang tidak pernah dijelaskan tentang surga, tentang nikmat akhirat. Lalu sang anak meminta bahwa semua kenikmatan dunia harus bisa dia rasakan. Lalu orang tuanya tidak punya pilihan anak pulang maupun ke peranda kata orang jauh. Anaknya menginginkan sesuatu ayahnya yang kemudian tertutup-tutup berbagai keadaan. Allah auladukum jangan sampai kemudian melalaikan kalian anak kalian itu dari minat Allah Subhanahu wa taala ada yang melahirkan kita dari mengingat Allah karena baiknya. Itu pun di dijaga oleh Allah kalau kita dicinta oleh Allah, dijaga oleh Allah jangan sampai kita terlalu dengan itu. Ibrahim alaihissalam anaknya dijadikan ujian oleh Allah kepadanya agar dia tidak lalai kepada Allah. Ibrahim diperintahkan meninggalkan anak dan istrinya di satu tempat yang tidak bertanaman di dekat rumahnya yang mulia. Bayinya merah, sang istri baru saja melahirkan. Bayangkan seorang istri yang baru saja melahirkan dengan bayi yang masih merah dan kemudian Ibrahim sang suami diperintahkan oleh Allah tinggalkan mereka Ibrahim di sana. Betapa tidak ada apa-apanya ujian kita selama ini. Ketika Ibrahim kemudian tidak bisa bicara, tidak mampu berkata-kata direkam oleh sejarah dia kemudian menangis tetapi kemudian dia berjalan melangkah pelan-pelan ke arah utara ya Allah betapa berat ujianmu kenapa aku harus meninggalkan anak dan istriku di sana tetapi demi engkau ya Allah aku laksanakan karena aku bersangka baik kepadamu kau tidak akan pernah melalaikan kami kau tidak akan pernah menyanyiakan iman dan amal kami ya Allah berjalan dia ke arah utara dan sang istri kemudian mengejar Hai Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami? bagai sambaran petir di hatinya. Kalimat itu tidak dapat dijawabnya. Dia hanya berhenti menghela nafas panjang dan berjalan lagi dan dikejar lagi oleh azab. Hai Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami? Kenapa kau tinggalkan kami? Kenapa kau tinggalkan kami? Tiga kali pertanyaan itu diulang. Dan Ibrahim tetap tidak bisa menjawab. Sampai akhirnya Hajar yang cerdas hati itu kemudian mengubah pertanyaan menjadi apakah ini perintah Allah sampai kau begitu kekehnya meninggalkan kami? Berbalik Ibrahim dipegang tangannya, digenggam lengannya, ditatap matanya sang istri. Lalu dikatakan, iya, Dinda ini perintah Allah. Bayangkan seorang ibu dengan bayi merahnya ditinggalkan di sebuah tempat yang tidak ada harapan hidup. Hanya pasir, batu, panas, tandus, gersak, tak ada orang yang bisa dimintai tolong, tak ada tumbuhan yang bisa dimakan. Apa yang akan dia katakan? Sedih, galau, takut, gelisah, cemas, kecewa, marah. Bercampur aduk perasaan itu bahkan mungkin juga cemburu. Kalau saya jadi hajar mungkin kalimatnya jadi berbunyi. Oh jadi kami ditinggalin udah mati kelaparan di sini. Kamu mau serem-serem sama istrimu yang satu itu, yang Sarah itu, yang di Palestina itu. Iya. Kalau saya, kalau saya jadi hajar mungkin kalimatnya begitu. Tetapi subhanallah, maha suci Allah. Hajar tidak mengucapkan kalimat itu, tetapi kalimatnya justru adalah kalimat yang bergaung sepanjang sejarah diabadikan dengan bunyi kalau ini perintah Allah maka sekali-kali Allah tidak akan pernah menyanyikan kami. Kalau ini perintah Allah sekali-kali Allah tidak akan pernah menyanyikan kami. Saya membayangkan tanpa kalimat itu ibu-ibu dirahmati Allah, kita tidak akan ketemu sumur zat-zat. Tanpa kalimat itu kita tidak akan ketemu sa'i antara Safa dan Marwah. Tanpa kalimat itu kita tidak akan melempar jumrah di Aqabah dan tanpa kalimat itu kita tidak akan kemudian membaca doa di dalam salawat kita kama salat taala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barat ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim karena semua itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengingat bagi kita tentang keluarga yang tidak pernah lalai dari pengingat Allah meskipun mereka berada dalam keadaan yang begitu itu harmonis dan indahnya. Ulauladukum, jangan membuat kalian lalai anak-anak kalian itu. Maka didik benar-benar agar seperti Ismail yang ketika kemudian ayahnya diperintahkan untuk menyembelihnya dia berkata, "Ya abadi fa'al ma tu'mar." Satajiduni insyaallah min Coba bayangkan anak kita kalau kita bertanya kepada "Nak, aku diperintahkan Allah untuk jangankan menyembeli untuk memotong uang saku bulan ini supaya bisa untuk kau gunakan sedekah Apakah anak kita apakah anak kita mengatakan seperti kata Ismail ya alatif al-tumar ya alatif al-batumar sampai itu insya Allah minasabiri ya Allah kata sang anak wahai ayahandaku tersayang lakukan saja yang diperintahkan Allah kepadamu Insya Allah kau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Ini mau diambil nyawanya, tetapi dengan pemahaman yang sangat jernih, terdidik dengan begitu indahnya, dia mengatakan kepada ayahnya, Insya Allah, engkau akan aku, engkau akan dapati aku hanya ayah termasuk di antara orang-orang yang sabar. Apakah anak, anak kita begitu ketika kita mengatakan, nak, sabarkah ya nak? Nak, salat ya nak? Nak, puasa ya nak? Nah, belajar ngaji, nah, apakah anak kita mengatakan begitu? La tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Jangan, jangan kata Allah, jangan sampai yang namanya hartamu dan keluarga. Hartamu yang alhammu mutakasir, dipegang pegang membuat kamu lalai. Berlomba-lomba dalam soal dunia tidak ada habisnya, hanya sakit-sakit yang terasa tetangga punya TV 20 inch itu kalau di Indonesia ceritanya begitu kita pengen punya yang 40 tetangga punya yang 60 inch gitu kita pengen beli bioskop tetangga mobilnya ganti dengan BMW seri terbaru kita pengen juga Wah bisa bisa bisa bisa sakit Sakit, sakit, sakit, aja sakit. aku mengatakan bermegah-megah megah itu. Melalaikan kamu, hatta zurtumun makabir Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Ada orang yang mengira rezekinya itu banyak karena gajinya besar. Padahal gaji besar, dimasukkan ke dalam tabungannya. Padahal tabungan itu dia sudah nabung sekian miliar, oh sering lagi. Jadi pengen cerita bu, saya itu di bandara Stansted waktu mau berangkat ke Belfast lupa memasukkan apa namanya uh, deodoran ke dalam plastik transparan. Akibatnya tas saya digeledah. Eh, kok ya keberkepatan buku tabungan saya kemarin dipakai untuk ngurus visa itu masih kebawa di situ. Diperiksa sama petugas yang dia bilang, wow, oh my god, sir, I I think you are the richest man I have ever met. <laughs> Jadi dia membayangkan bahwa uang rupiah itu senilai pound sterling gitu. <laughs> Jadi saya membayangkan di benaknya saya ini 15 ribu kali lebih kaya daripada yang sebenarnya. Saya juga cuma ketawa, uh, I don't think so, cuma begitu. Tertawanya zahir, tertawanya lahiriah gitu ya, sedikit saja. Tertawa dalam batin terbahak-bahak. Lo nggak tahu sih rupiah ya, seberapa. Banyak nolnya. Eh, kita ini kaya dengan Nol. dengan jumlah ya. jumlahnya besar. Kamu nggak bang? Wala auladukum dan jangan pula yang membuat kalian lalai itu anak-anak kalian dia lucu, dia indah. Tapi sudahkah kita membekalkan kepadanya sehingga dia menjadi anak-anak yang membuat derajat kita naik di surga Allah. Bukan cuma membuat kita di dunia merasa bangga bisa memberikan dia mobil, bisa bangga memberikan dia gaji terbaik, bisa bangga memberikan kepada dia pendidikan terbaik sekolah kelas 1. Bukan itu yang membanggakan kita di sisi Allah. Saya teringat ada sebuah cerita yang diceritakan di dalam sebuah milis. Ada seorang kawan naik pesawat dari Jakarta ke Singapura. Di sebelahnya ada seorang ibu, pakai sandal jepit ibu itu. Pakai kebaya, sederhana sekali. Bahkan kerudungnya ada bagian yang sudah memudar dan bahkan ah betapa kemudian dalam hati dia terenyuh dia bertanya-tanya ini TKW ya bukan begitu naik penerbangannya Jakarta Singapura pulang. Maka dia tanya ibu, ngobrol, mau kemana ini ibu? Anuna mau nengok anak, anak saya yang nomor dua di Singapura baru lahiran cucu, ini cucu yang ketiga saya mau nengok. Masya Allah bu, putranya di Singapura, iya. Oh bekerja di sana bu, dia pikir anaknya pun TKI kita. Iya, wong nggak tahu dulu alhamdulillah dari dari Indonesia itu S1-nya di Indonesia di ITB terus keterima di Singapura nggak tahu perguruan tingginya namanya apa terus kerja di sana sekarang malah sudah jadi apa itu PR PR itu nggak ngerti saya kata sih begitu oh itu putra ibu yang kedua iya nak itu dia arsitek di sana masya Allah luar biasa ibu terus kalau perayaan, oh iya anak ketiga lagi Anu bertugas di Dubai Dia itu dokter spesialis Itu penyakit dalam Alhamdulillah kepake di Dubai Semakin tak, takjub ya gitu ya Ya ini ibu luar biasa gitu ya Anaknya satu di di Singapura, satu di Dubai Setelah ditanya, kemudian terus yang lain bu Iya kalau anak saya keempat sekarang masih kuliah S3-nya di Jerman <laughs> pikir lagi gitu ya. Terus ini tanya lagi, kalau putra ibu yang pertama, nah si ibu ini ketika ditanya putranya pertama dia menunduk, matanya berkaca-kaca. Lalu si ibu mengatakan kalau dia Alhamdulillah nah mau menemani kami di kampung garap sawah tinggalan bapaknya. Si pemuda ini kemudian nggak enak tanya gitu kemudian Bu, mohon maaf kalau pertanyaan saya menyinggung ibu. Jadi ibu harus cerita tentang putra ibu yang mungkin kurang membanggakan dibanding yang lain. Oh, enggak, enggak, enggak, Sama sekali justru ibu paling bangga pada anak ibu yang pertama itu. Nah, paling tidak, nak. Semua adiknya itu bisa kuliah. Bisa pendidikannya nggak penting. Kenapa, nak? Karena dia itu rela lulus SD langsung bekerja untuk membiayai adik-adiknya. Kira-kira mana anak yang paling membanggakan, Bu? Yang di Dubai, yang di Singapura, yang di Jerman, atau yang di desa garap sama, bapaknya. Itulah nilai value-nya. La amwal, amwalukum wala auladukum. Jangan pernah yang namanya anak, yang namanya harta membuat kalian lalai dari Allah. Ini anak yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang jatuh pada perbuatan itu yaitu terlalai karena anaknya, karena hartanya, maka dia benar-benar kerugian. Dia benar-benar berada di dalam sebuah kerugian yang amat sangat besar. Dikasih tahu MC tinggal 4 menit. Padahal ayatnya yang mau dibaca 3 baru dibaca 1. deh. Ya, iya, saya lanjutkan. <laughs> Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayat ya ahadakum al-mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqakum min as-salihin. Nah, Allah di ayat ini menjelaskan bagaimana caranya supaya kita tidak tergampang, termudah untuk lalai karena harta apa kata Allah muslim di sini wa amfiqu dan berinfakah dan nafkahkanlah dan sedekahkanlah raza kenaku dari apa yang telah kami karuniakan kepada kalian itu min beli ayat dia aku maut sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian kematian falakula maka dia berkata Rabbi wahai Rabbku laula akhartani anda saja kau undurkan sedikit untukku ila ajalin qarib sedikit saja ya Allah kau undurkan ajalkan itu ajalku itu faasad dan maka aku akan bersedekah dan membenarkan apa yang menjadi janji-janjimu wa aku minasari dan aku akan menjadi orang yang soleh sesal dahulu pendapatan sesal kemudian ya mudah-mudahan kemudiannya kita tidak terlalu kemudian maksudnya tidak terlalu ke ujung seperti orang ini yang Allah sebutkan ketika kematian mendatangnya maka dia meminta kepada ya Allah undur dikit ya Allah kalau di umur saya mau dan sedekah sungguh ya Allah itu tabungan saya masih tiga yang di depan sungguh ya Allah itu ya Allah nggak nggak mungkin saya tahu yang nanti saya sudah mau ambil begini ya Allah kalau saya diberi kesempatan lima menit ya Allah itu tidak tiga miliar ya Allah itu saya sedekahkan ya Allah lima menit ya Allah kita lima menit ambil Gak ada yang memberi tambahan. Gak ada yang ceritain untuk kehidupan kita. Yakin setiap orang yang menunggu harta itu pada saat rohnya dicabut, dia sadar itu sudah tidak lagi dimiliki ya. Itu sudah kemudian yang dia kumpul selama ini berpegang dengan luar biasa. Dia tumpuk-tumpuk ini sudah lagi tidak bisa dia miliki. Dia akan mengatakan ya Allah kalau dikasih lima menit saya sedekahkan semua ya Allah. Kalau dikasih lima menit ya Allah. Pasti ketika nafas sudah mulai dihentikan oleh Allah, detak jantung pun begitu, lalu roh mau diambil oleh Allah. Setiap orang merasakan penyesalan itu. Ahli surga itu tidak menyesali kecuali bahwa dia telah kehilangan detik-detik di mana dia harus berpikir mengingat Allah. Ahli surga itu tidak menyesali kecuali siang-siang yang dilalui tanpa sejuknya puasa, malam-malam yang dilalui tanpa keindahan yang lain. Ada sahabat Nabi Wasallam dikisahkan pada saat dia sakaratul maut, gitu. pada saat dia sakaratul maut, dia itu kemudian ngomyang. Apa itu ngomyang? Mengigau. Uh, itu ngelider bahasa Jawa gitu. Ya. Ngomyang itu apa? ngomong dalam setengah sadar nggak sadar antara sama tidak kalau mengigau tidur nah, ada tidurnya ini agak tersadar gitu ngomong bukannya apa ya iya, iya, iya. ngomong tidak sadar nah ngomong eh, sembari ketidaksadaran gitu apa yang dikatakan menjelang wafat itu Anda saja yang baru Anda saja semua andai saja apa bu? Andai saja lebih jauh, andai saja apa lagi bu? Wah. Jadi kan kadang putusannya itu indah sekali. Ada penyesalan orang andai saja yang baru. Kenapa andai saja yang baru? Karena dia pernah bersedekah, lihat orang nggak punya baju, dia kasih baju yang lama. Tidak dikatakan Anda saja yang baru. Karena yang lama saja dia sudah melihat pahala ketika sakaratul maut itu. Pahala sudah ditampakkan oleh Allah Lalu dia merasa, Ya Allah, pahalanya besar banget itu pada yang lama. Coba yang baru, ya Allah, kemarin. Ya Allah, kenapa kayak yang baru, Allah? Anda saja yang baru. Anda saja semua. Anda saja semua. Kenapa? Karena kemudian ketika itu, satu saat dia juga sedang berjalan, gitu ya. Ada seorang yang menggigil kelaparan, gitu ya. Dia berikan bekal makanannya cuma separuh, gitu. Dia berikan bekal makanannya cuma separuh, padahal dia tidak sabar orang itu. Maka begitu melihat balasannya, dia mengatakan, Ya Allah, sebesar itu balasan yang kau berikan kepada separuh makananku makanan yang kau berikan kepada orang fakir itu. Ya Allah, ada kemarin semua. Aduh, nyesel banget ya Allah, kenapa kemarin cuma separuh? Dan yang ketiga, dia menyesal anda saja lebih jauh jalan yang ditempuhnya untuk mentaati Allah baik ke masjid ataupun kemanapun dia nyesel bikin rumah dekat masjid oh itu sudah orang baik sebaik-baiknya kan bikin rumah dekat masjid supaya kemudian bisa sholat mau di masjid sudah baik itu tetapi ketika akan mati ternyata dia masih nyesel andai saja lebih jauh saya bisa berangkatnya jalannya lebih jauh karena ternyata setiap langkah yang ditempuh menuju mentaati Allah dalam satu berjamaah itu Alangkah betapa besar pahalanya. Wa afikum mimma razaqnakum min qabli ayat ya ahadakum al-maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun Wallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah akan mengakhirkan, memundurkan jadwal yang sudah ditetapkannya bagi setiap jiwa ketika datang ajalnya. Dan Allah maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Inilah keputusan Allah. Mati tidak bisa diundur, tidak juga bisa dimajukan. Tepat pada saatnya dia terjadi. Maka upaya kita ketika Allah memfirmankan kepada kita wasiat tentang takwa dan hari ini tentang membangun takwa dengan tafakur kita adalah firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan sebenar-benar takwa dan jangan pernah kamu mati, jangan sekali kali kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepadanya sebagai seorang muslim yang sempurna, sebagai orang yang kafah di dalam keislaman. Bagaimana kita mencapai? Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam itu. Seakan-akan mati itu urusan kita. Seakan-akan mati itu kemudian diperintahkan Allah. Jangan jangan sekali-kali kamu mati ya. Jangan sekali-kali mati ya. yang menyambut nyawa engkau ya Allah. Tetapi perintah Allah ini maknanya adalah perintah untuk istiqamah, istiqamah, istiqamah, beramal terus beramal terus beramal tanpa henti tanpa henti. Tapi guru saya Allah keju kepada Khalil mengatakan Selama manusia itu masih punya telinga untuk mendengar Mata untuk melihat Dan Teman-teman yang ada di sekitarnya Maka mencapai ikhlas 100% Sepanjang hayat itu berat sekali Karena kita goyah oleh ada orang puji Ya Allah, infaknya dia banyak banget ya Atau kita goyah oleh kemudian cacian Ih, cuma infak segitu aja di dibangga-banggain Ya Allah Berat sekali satu persen ikhlas itu. Tetapi kalau kita sedikit demi sedikit, terus terus. Jaga amal kita. Tanpa henti. Istiqomah. Maka mudah-mudahan kita semakin mendekat ke titik yang namanya ikhlas itu. Dan kita berharap ikhlas itu tercapai 100% saat kita, ruh kita dicabut oleh Allah Subhanahu 100% pas pada saat itu kerja aja ajaluha ketika datang ajalnya ketika 100% keikhlasan kita karena keikhlasan itu telah dilatihkan dari awal terus dengan semakin semakin tidak lagi memedulikan pujian atau cacian dengan semakin tidak lagi kemudian perhatikan apakah dipuji ataukah kemudian dilihat orang atau tidak ataukah amalnya sembunyi atau rahasia ataukah amalnya terang-terangan kemudian ada yang mengetahui tidak lagi peduli dia terus lakukan lakukan lakukan lakukan sekolah disekolahkan kebaikan itu sekecil apapun karena kata Imam Al-Ghazali ini teori statistik Al-mar'u yamutu ala yang isu alaihi. Orang akan mati dalam apa yang dia biasakan hidup padanya. Itu probabilitas hidup itu. Orang akan mati dalam apa yang dia biasakan hidup padanya. Ya kalau biasa dalam kebaikan-kebaikan insya Allah matinya dalam kebaikan. Bapak Haji Said Yusuf itu yang sering saya ceritakan yang jalan ke masjid Jogokarian karena beliau kebiasaannya adalah salat ke masjid bukain pintu nutupin jendela matiin lampu nutupin lampu di masjid dia jalan jatuh terkulai di jalan komentar dokter ketika diperiksa kepada dokter ini jatuh karena meninggal bukan meninggal karena jatuh ini jatuh karena meninggal artinya ketika dia jalan itu ruhnya diambil sehingga badannya sudah tidak ada nyawa karena badan itu jatuh bukan sebaliknya dia Jatuh dulu baru satu sudah sebab meninggal. Tidak. Allah indahnya roh orang beriman itu dicabut dengan begitu lembutnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan inilah yang menjadi harapan kita semuanya. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini Bapak Ibu dari Allah. Mudah-mudahan menjadi rumah bagi kita kita tanpa tafakur senantiasa. Jangan pernah kita dilalaikan oleh dunia ini. Hartanya, anaknya, semua yang menjadi isinya, kekuasaannya, semua sementara dan semua akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas um, eh, paparan yang saya kira sangat menarik sekali mengenai ujian yang ditimpakan kepada kita umat manusia baik itu berupa harta maupun berupa um, anak anak-anak kita begitu ya dan memang dalam surat yang lain dalam surat Ali Imran disebutkan tentang dalam satu ayatnya disebutkan Allah berfirman diindahkan dalam pandangan kita para kita anak-anak harta benda kita dan kayaknya pengaturan misalnya bahwa kita ini memang um, cinta dan suka dengan dunia Baik, um, saya akan membuka kesempatan sebelum kita masuki um, buka puasa nanti pukul 20 lebih 47 menit untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang ingin um, bertanya kepada Ustadz tentang baik itu mengenai tema kita bangun tambah dengan tafakur atau mungkin ada tema-tema lain yang ingin ditanyakan mumpung ada Ustadz di sini kami persilahkan baik um, ya silakan Mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat saya setia Ustaz. Um, topik hari ini menurut saya pribadi sangat menarik yaitu mengenai kelalaian. Akan tetapi kalau menurut saya dan menurut situasi saya penjelasan Pak Ustaz mungkin agak kurang relevan karena dalam satu hal harta merupakan sesuatu yang bisa bikin kebaikan. Baru-baru punya harta pak, saya buat makan aja susah. Dan kedua, anak-anak dan keluarga. Jangankan punya anak dan wanita, Pak. Cewek aja kayaknya menjawab sini. Sian amat. Pakai asmara. Oh, perlu perlu macomblang nggak? sedang tidak galau kan mas galau nah ini saya menanyakan tapi mungkin pertanyaan saya agak kurang berkaitan dengan topik hari ini um, saya pengen menanyakan bagaimana seharusnya seorang muslim itu bersikap ketika menerima pujian karena menurut saya kalau kita menerima pujian itu seperti dua sisi di satu sisi itu cukup baik di mana itu bisa meningkatkan kepercayaan seorang akan tetapi di satu sisi itu bisa berakibat kepada kesombongan dan juga kelalaian. Baik. Dan apakah ada ayat-ayat Al-Quran yang mungkin bisa Pak Ustaz jelaskan yang mungkin berhubungan dengan bagaimana seorang muslim menerima pujian? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebesar itu dijawabnya dan maaf saya lupa menyampaikan bagian uh, dari yang sedang menikmati atau mengikuti ceramah melalui uh, broadcast live di streaming di internet kita. Nah, silakan Ustaz Iman. Baik, tapi Mas Satria tidak sedang terlibat dalam kasus kriminal kan? <laughs> Maksud saya begini, saya mau cerita tentang seorang pemuda yang lebih galau dari beliau. Dan kisahnya diabadikan Quran dalam surah Al-Qasas. Namanya Musa. Musa karena solidaritas antar teman segeng pada satu saat kemudian temannya bilang ini ini orang Mesir gangguin saya bikin saya begini begini tolong Musa top dipukul sama Musa mati lalu Musa kemudian berada dalam keadaan ketakutan malam itu sampai hari berikutnya dia begitu sudah dikabari orang pasukan Mesir polisinya nyari nyari kamu terus mana kira, larilah Musa kita sudah ceritakan itu kemarin. Lari dia dari dari Kairo, Mesir sampai ke Madian. Bayangkan itu. Dari Mesir, bahkan bukan Kairo, Mesirnya ketika itu masih beribu kota di Tiba. Sampai ke Madian. Madian itu di sekitar antara Yordan ke Lebanon. Lari terus nggak selesai-selesai. Dan larinya nggak naik pesawat dari Indonesia ke Inggris. Nggak. Maraton, Lainnya maraton lebih dari maraton itu ratusan kilometer di tempuh. Pusat politik ketakutan luar biasa sampai di sana. Jangankan harta, lapar makan luar biasa nggak nggak punya gitu ya. Dan apa yang dilakukan oleh Musa kemudian? Kita ini kadang-kadang punya kalau punya kebaikan syarat ya bu ya. Eh dia tuh baik loh kalau lagi banyak uang, kita kadang-kadang besar kebaikannya. Eh, dia itu eh, sopan loh kalau lagi ada butuhnya <laughs> gitu. Kita kadang-kadang kebaikan kita besar, Tetapi Musa alaihissalam apa yang dilakukan? Begitu sampai di Madian, dia lihat ada orang pada ngasih minum ternak rame-rame lalu di pojok di pinggir ada dua orang gadis itu dia di situ nungguin gitu kemudian Datanglah Musa. Dalam keadaan lapar, haus, lemes, capek luar biasa. Apa yang dilakukan Musa? Kita kadang-kadang kalau sudah capek, jangankan nolong. Diajak ngomong aja mutu nggak ada Mas, gimana di kantor? Nggak tahu. Bayangkan Musa. Berinisiatif untuk menolong pada saat mau kemudian dia dalam keadaan yang sangat lebih membutuhkan pertolongan itu. Dia bertanya, ada apa dengan kalian? Ah, bapak kami udah tua, tua banget. Dan kami ini yang harus mengembalakan kami kami ini. Ini saatnya ngasih minum. Cuma kami ini nggak mau kalau desak-desakan kayak begitu, campur baru kayak gitu, senggol-senggolan kayak gitu. Nggak mau. Dia kerja dari sini. Kami nggak mau kalau campur baur, kemudian ada yang nanti memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Kami takut, makanya kami tunggu sampai nanti semua selesai baru kami akan mesti minum. Kata Musa, sini, sini, sini. Dia ambil sama Musa, dikasih minum. Habis itu dia serahkan lagi. Apa yang dikatakan oleh Musa kepada gadis itu? Ayo silahkan bawa pulang. Tidak kemudian, <laughs> Neng, kan udah ayah bantuin ya. Udah ayah bantuin ngasih minum ya. Bawa air kagak? Bawa bawa roti roti iya, apa kolak? Tidak ada. Benar enggak gitu? Enggak. Musa apa? Pantang baginya minta bantuan kepada makhluk. Pantang baginya mengadukan keluh kesah kepada makhluk. Pantang baginya kemudian menghibah-hibah kepada makhluk. Apa yang dilakukan? Dia pergi menjauh, dulu di bawah sebatang pohon, dia berdoa. Rabbi ini lima anzata ilaih khair faqir. Rabbi sesungguhnya aku wahai Rabbku sesungguhnya aku lima terhadap apa-apa anzalta yang kau turunkan ilaiya kepadaku min khairin di antara kebaikan itu fakir amat sangat memerlukan amat sangat menghajarkan kebaikan ya Allah amat sangat menghajarkan kebaikan ya Allah itu kata Musa pesannya kepada Allah tidak kepada manusia tidak kepada makhluk tidak mengandalkan pertolongan manusia saya lihat ketika menikah fakir juga, tetapi lebih fakir lagi kawan saya Ustaz Muhammad Fazil Atif yang kalau siang punya uh, kalau dia punya satu tikar saja di tempatnya itu ya. Kalau siang dipakai di ruang tamu, kalau malam dipakai di ruang tidur berdua dengan isinya. Tapi saya merasakan betul ketika kita tidak mengeluh kepada manusia, Allah jauh lebih mendengarkan kita. Kalau kita tidak mengeluh kepada manusia, Allah jauh lebih mendengarkan kita. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, semuanya aku terhadap apa-apa yang kuturunkan di atas kebaikan amat sangat fakir, amat sangat mengajarkan. Dari doa itu apa yang didapat oleh Musa alaihissalam ketika pasrahnya 100% kepada Allah, laparnya luar biasa. Tiba-tiba ada salah satu gadis balik kemudian, eh, Mas, eh, dipanggil babi, Jalan Musa di depan, dari situ menunjukkan jalan dari belakang ini. Bayangkan adabnya dari situ ya. Adabnya dari situ menjaga. Dia nggak mau jalan di depan, kemudian Musa di belakang ya kenapa? Wah dilihatin dong saya gitu. Sehingga dia apa? Minta Musa di depan. Dia ya, ngirim di belakang. Jalan sampai di rumah, lalu ketemu bapaknya, bapaknya bilang apa? Nak apa yang jadi masalahmu ini? Silahkan dimakan dulu. Satu dapat makanan, itu tadi makanan aja sakit. ini satu dapat makanan. Lalu yang kedua apa? Ditanya bagaimana urusanmu saya lari dari Mesir sampai ke sini gara-gara orang. Oh, eh, kata si bapak, tenang, kamu aman kalau di sini. Dua, dia dapat perlindungan. Tiga, apa yang ditawarkan oleh si bapak? Nak, begini nak. Jadi uh, saya pengen sih punya mantu kamu, tapi ada syaratnya. Kamu mau nggak kerja di sini dulu? 10 tahun lah atau berapa? tiga dapat pekerjaan, empat dapat istri, lima dapat bimbingan karena dia seorang salih, enam dia dapat kenabian. Jadi Musa ketika atau tentang kepada Allah karena payah itu pada dia berdoa ini lima anzata ilayya yang khairin fakir hafalkan doanya karena ini doa dapat jawaban doa dapat pekerjaan doa dapat apa segala hal perlindungan doa dapat suaka, doa dapat macam-macam Rabbi ini lama anzal ta'ilah yang khairin fakir, doa dapat buka bersama gratis begitu. Rabbi ini lama anzal ta'ilah yang khairin fakir, ya Allah semuanya antara apa yang kepada aku dari antara kebaikan itu. Itu sangat-sangat membutuhkan ya Allah, tolong ya Allah. Ini dalam kaidahnya. Saya begini mas, ini pengalaman pribadi yang Waktu menikah saya menikah umur 20 Mohon maaf ini terlambat nikahnya umur 20 nekat juga sih kita juga maksudnya gitu ya dengan uh, nafkah yang saya kira hanya cukup memang untuk makan kamu berdua tapi nekat menikah begitu menikah ditanya sama jadi saya bertemu calon istri pertama 12 Juli ketemu kedua 18 uh, eh, Juli itu sudah lamaran ketemu ya empat itu 20 Agustus 2004 menikah Jadi hilang gitu. Karena tadi ada yang ditawarkan oleh Pak ada Mas Comblang gitu. Saat menjelang akad nikah itu, Bu, saat menjelang akad nikah, itu mertua akan diberi, calon mertua terjadi. Nah ini soal selanjutnya bagaimana? Selanjutnya bagaimana? Maksud Bapak? Selanjutnya bagaimana? Oh, ya soal biaya-biaya macam-macam ini kan masih kuliah semua begini-begini. Oh Pak, bismillah, saya bukan orang kaya Pak, saya tidak menjanjikan yang muluk-muluk, tetapi yang namanya pernikahan itu Pak pengalian tanggung jawab dari ayah kepada suami. Jadi kalau dia sudah menjadi istri saya, segala yang menjadi beban Bapak secara ekonomi seharusnya beralih kepada saya. Gagah ngomong begitu ya. Habis itu ada SMS masuk. sms saya dari calon istri bunyinya, untuk Anda ketahui, SPP saya satu semester, empat kali SPP Anda. Rasanya kemudian lemes. Ya Allah, spp saja empat kali lipat lah nanti belum kosmetiknya sabun Majelis berpikir ya Allah ya Allah lalu kemudian ketika menikah itu saya kemudian memejamkan mata ketika akan nikah minta pertolongan ya Allah aku pasrah kepadamu ya Allah ini saya menikah tapi kenapa jadi sudah begini rasanya ya Allah saya serahkan semuanya kepadamu ya Allah dulu hamba-hambamu yang saleh itu kalau kemudian menerima ujian darimu kemudian mereka melaksanakannya mereka memejamkan mata karena prasangka baik kepadamu Ibrahim ketika akan memberi Ismail dia memejamkan mata ya Allah Lalu ketika dia membuka matanya, datang keajaiban. Datangkan keajaiban untukku ya Allah. Ketika aku akan menaiki, aku memejamkan mata nanti ketika aku buka. Datangkan keajaiban ya Allah. Saya berdoa begitu meskipun waktu itu tidak berharap keajaibannya sama dengan Ibrahim dan Ismail. Masa isinya ganti ganti dibuka kan gak lucu Bismillah ya Allah, bukannya kalau bisa ada keajaiban ya Allah. Betul, ketika saya buka mata, bisa ketika itu bunda turun, munculnya dulu, Masya Allah. Maka ketika kemudian isi saya mengecut tangan saya dan saya kemudian kena sebelum 220 ribu volt. Lalu saya balas untuk mengecut tangannya, saya katakan kepadanya, lihat bahkan langit pun menangis kehilangan salah satu bidadarinya turun ke bumi untuk mendampingi nggak usah dicatat ya mas bikin sendiri eh bagian dari itu jadi Masya Allah. Uh, ujian itu, kita hidup itu apa yang kita pakai apa yang kita bulat saja. Mohon maaf ini ada uh, pengalaman juga mudah-mudahan menjadi uh, satu penyemangat saja bagi kita yang seperti Mas Satria gitu ya dalam kesempitan. Saya menikah, habis itu kontrak rumah di daerah namanya Jogokarian. Ketika kontrak rumah itu nggak kepikiran bisa punya rumah. Mungkin sepanjang hidup saya bilang kepada saya, sepanjang hidup jadi kontraktor itu nggak bisa. itu sepanjang hidup kontrak itu nggak susah. sampai satu hari ketika kami bikin penyelenggaraan pengajian untuk anak-anak anak-anak sekolah di anak-anak kecil di rumah kami itu anak-anak orang-orang tembok gitu anak-anak yang ngaji keluar di rumah itu orang-orang tembok pemilik rumah datang marah-marah lalu saya berdoa ya Allah ternyata punya rumah ada baiknya ya Allah yaitu kalau kemudian anak-anak yang ngaji pada kami ini ngorek orang nanti nggak ada yang marahin ya Allah kalau begitu kalau memang itu perlu beri ya Allah Gak sampai tiga bulan kebeli alhamdulillah. Nah punya rumah pun rasanya naik motor bukit gaya itu kemana-mana cukup-cukup saja gak ada masalah kok gitu. Gak dosa naik motor itu. Gitu. Sampai satu hari kami melihat tetangga sebelah itu ngapain? Itu suami istri sudah sepuh, anaknya sudah mau mencar kemana-mana. Sang istri gagal ginjal, harus cuci darah. Diantar suaminya pakai motor tua, hujan. Nangis saya, ya Allah, ternyata punya mobil ada baiknya ya Allah yaitu bisa ngantar tetangga buat cuci darah ya Allah kalau memang baik begitu bisa kami karuniakan kepada kami kami bersyukur ya Allah Allah itu kalau ngasih mudah asal kita punya jawabannya oh kita minta sama ibu saja ya bu minta uang saku lima ribu ya bu lima ribu dolar <laughs> itu pasti ditanyakan ya buat apa waktu kita kecil kan kalau diminta uang lebih sedikit itu Ditanya buat apa? Nah kalau kita bisa menjawab saat itu, insya Allah kita diberi. Kita ini juga begitu, kalau minta sama ya Allah, minta mobil mewah. Allah tanya, buat apa? Kalau kita nggak bisa nyiapkan jawaban sekarang, repot jawab jadi akhir. Karena di akhir ditanya lagi. Jadi kalau bisa menyiapkan jawaban atas apa yang diberikan oleh Allah kepada kita hari ini, siapkan jawaban hari ini, insya Allah di akhirat dengan jawaban kita. Kurang mudahan bermanfaat. Sudah habis waktunya masih. Eh, saya, saya. Waktu masih ya masih masih ada. Satu menit. Nanti pertanyaannya pertanyaannya singkat dulu, lebih singkat tidak gitu jadi. Baik, um, alhamdulillah kita masih punya um, satu kesempatan untuk satu pertanyaan ya ibu dari saya kanan silakan mbak. Ya silakan. Mana masih Mana? Iya mana tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Eh, perkenalkan nama saya Murdiani. Saya uh, sekolah di Nottingham. Uh, saya bertanya simpel saja, bagaimana untuk membuka pintu-pintu yang seperti Ustaz katakan tadi. Jadi, uh, ya itu kalau misalnya kita meminta kemudian bagaimana baiknya caranya atau ya bagaimana uh, apa ya sopannya untuk kita meminta. Terima kasih. Sudah baik berdoa dengan apapun cara dan saat apapun diizinkan. Hanya berdoa dengan adab, dengan tata krama yang bagus semakin baik karena kita bicara kepada Allah. Karena kita berbicara kepada Allah dan sebenarnya doa itu kan bukan ngasih tahu Allah, eh Allah saya butuh ini loh. Allah sudah tahu kita butuh apa. Itu hanya berpesan mesra dengan Allah supaya apa yang diberikan kepada kita diberikan dengan ridha. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan, kalau kita minta sesuatu kepada Allah dan menyiapkan jawabannya tidak sekarang Insya Allah di akhirat jawaban kita ringan. Kamu kenapa pengen punya mobil ya Allah biar bisa ngantar tetangga cuci darah ya Allah. kan jawabannya di akhirat. Ya meskipun akhirnya kita juga memanfaatkan kan. Kita juga memanfaatkan. Kenapa pengen punya rumah itu biar anak-anak TPA ya, kalau murah orang tembok tak dimarahi ya Allah. Simple. Nah ini ini saya kira yang kemudian perlu kita kita uh, nikmati hidup dengan cara seperti itu nggak ya jadi ya Allah enak saja langsung saja ya, pas perlu pas ada pas perlu pas ada iya pas pasan harta dalam amal-amal apapun kami sekali lagi cerita di, di lereng Merapi kami dulu ketika pertama menggagas pesantren masyarakat Merapi Merbabu untuk membina dai-dai supaya mereka siap bergerilya tangguh naik turun gunung lembah pelosok-pelosok itu kami tidak kemudian ngedarin proposal kemana-mana karena bantingan apa yang ada terus eh, di rakitan meter gitu ya pokoknya meskipun satu meter kita mulai bikin besar tapi kalau kita minta kepada Allah ya Allah engkau tahu ini buat bagaimana supaya ada dari dari terhidup di lereng-lereng dunia apa yang terjadi itu dari yang satu untuk negeri tiba-tiba ucuk-ucuk pak begitu juga jawab gak ngundang gak menghubungi gak apa apa tiba datang ke kantor pengurus kecil kami di Jawa Karen mengatakan Pak, Pak Fani Mas katanya sedang merintis pesantren ya di lari menepi iya oh, gimana Pak uh, apa ada yang bisa kami bantu ah pokoknya kami di sana kecil-kecilan mas yang penting jalan ya tapi kami ada suap satu setengah miliar untuk anda gimana mau terima apa enggak ya, gitu terima apa enggak ya terima apa enggak ya bingung waktu itu isi orang dulu gitu Ya Allah apakah ini jawaban doa kami Ya Allah kalau engkau yang akan memberikan pendidikan untuk mereka Engkau yang bisa membiayai mereka bukan kami Ya Allah Apakah itu jawabannya atau bukan Takut-takut juga jangan-jangan ini ada butuh dalam tiba-tiba Tapi Alhamdulillah Bismillah kami terima jalan konsumsi pembangunan ini Ini sebagian dari mudah-mudahan jawaban terus ketika kita memohon kepada Allah Meminta sesuatu dengan menikmati hidup di berdoa dengan adab, dengan tata kerama, bermesra-mesra dengan Allah. Jangan sok dekat, sok kenal dengan Allah, tapi jauh sebenarnya. Sok kenal, sok dekat itu, ya Allah, kok kamu nggak pernah mengabulkan aku sih? Sok tahu, kamu gak minta saja aku kasih dari Allah Subhanahu Wa gitu kan? Kita bernafas dikasih Allah, gak pernah minta udara. Kita kemudian minum juga jangan minta ya Allah berikan padaku air minum, itu gak pernah. Dikasih juga sama Allah, itu ya kemudian menjadi adab. Kita melatih adab kepada Allah Subhanahu wa taala, mematuhi perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya karena yakin tidak ada yang bisa kita lakukan dalam kebaikan kecuali dengan taat kepada dan tidak ada kemaslahatan bisa kita hindari, eh, kemadaratan bahaya bisa kita hindari kecuali dengan menjauhi larangan-larangan. Aman, aman, aman. Insyaallah.